kitabnya Afiqah Maka nampaknya Ibnu Hibban memiliki kaidah bukan al aslu muslim al adalah namun al aslu fi sahibil ilmi al adalah hukum asal orang yang berilmu terbaik baik agamanya nah, uh, kaidahnya Ibnu Hibban ini didasari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, ya hamilu hada ilma min kulli qarni atau min kulli khalfin udulu yang mikul ilmu agama ini dari setiap generasi adalah manusia-manusia terbaiknya manusia-manusia yang terpercaya dikeluarkan oleh Syekh Utsaimin Al-Muslim Dhahirul adalah Fakuh adalati Hukum asal seorang muslim yang Salah ini yang adalah baik agamanya adalah Kita pertahankan statusnya sebagai orang yang baik agamanya eh, Kalau di mata Ibn Taimiyah tidak menyebut hal ini sebagai kaidah syariah. Namun uh, uh, saya menyebutnya sebagai kaidah syariah. Namun perlu diketahui satu kaidah itu disebut kaidah syariah sebagaimana namanya yang namanya syariah dan firman Allah dan hadis Nabi. Maka satu kaidah disebut kaidah syariat manakala kaidah tersebut boleh jadi adalah teks dalil kita katakan di antara kaidah syariat innamal a'malu ini tidak salah Ta teks kaidah tersebut adalah kesimpulan dari berbagai dalil. Ya, kalau dalil-dalil yang ada memang enggak bunyinya semacam itu, memang bisa dimaknai semacam itu. Semacam kaidah adalah kaidah fikih ad yuzalu ini bahaya itu dihilangkan maka ini adalah uh, pembahasan bahasa lain ungkapan lain untuk kaidah untuk firman Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum hmm. wa ma ja'ala alaikum fid min haraj ungkapan-ungkapan yang lain atau dalil-dalil yang lain yang intinya memuat satu pesan yang sama bahasanya eh, eh, kesulitan dan ke dan doror yang dialami oleh manusia maka, saya syariat berupaya untuk menghilangkannya Oleh karena itu maka jika eh, di sini pentaklik menilai ini adalah kaidah syariah nah, maka selayaknya dia bawakan dalil ya, dalil uh, untuk kaidah ini apa dalilnya sehingga bisa di, diberi diberi eh, status sebagai kaidah syariah. Kemudian eh, poin berikutnya kalau syarihu hafizahullah taala Laisa minas suhulat bukanlah satu hal yang mudah dimakan suhulat itu mudah bukanlah satu yang sangat mudah memberikan panis kafir pada seorang muslim atau panis fasik. Bahkan wajib tidak bermudah-mudah dalam masalah ini. Karena bermudah-mudah dalam memfonis seorang muslim dengan fonis kafir, fonis fasik, demikian juga kemarin disampaikan oleh Sa'ubed, fonis bid'ah, dan demikian juga kita katakan Fonis hisbi Yatratap alaihi mahduraini khatirain Memuat dua bahaya atau dua bencana yang mematikan Yang pertama adalah dusta atas nama Allah dan Rasulnya Karena Karena fonis kafir dan fasik adalah hukum Allah dan Rasulnya dan yang namanya kafir adalah orang yang Allah kafirkan, yang, yang namanya fasik adalah orang yang Allah fasikkan. Kemudian, kemudian, eh, kemudian ya demikian juga bukan dari demikian juga dusta Al-mahkum alaih kepada Orang yang difonis Dia bukan orang fasik Kita katakan fasik Ini fitnah Kemudian yang kedua terjatuhnya orang yang memberi vonis fasik dan kafir fima adalah perkara yang nabada bihi akhahu dia celak dengannya saudaranya yaitu kekafiran dan kefasikan jika ternyata orang yang dia tuduh ingkar akan dibenci jika dia dusta jika dia salah karena orang yang dia tuduh itu tidaklah kafir, tidaklah fasik. Maka tuduhan tersebut kembali kepada orang yang menuduh. Fil ahadis dan dalam hadis yang dibawakan oleh penulis terdapat dalil yang bukan hal tersebut. Syai'an ada dua poin Yang pertama kerasnya ancaman kepada orang yang tergesa-gesa memfonis seorang muslim dengan fonis kafir dan fasik tanpa bukti. Wa najari rota dalika rajiatun ilaihim sesungguhnya ya, kendali hal tersebut kembali kepada mereka. Kemudian Makna yang kedua dari dalil-dalil tentang ancaman e, menuduh kafir orang lain padahal tidak benar maka dalil tersebut mengandung dua faedah faedah pertama kerasnya ancaman untuk orang yang tergesa-gesa memfonis orang muslim dan fonis kafir dan fasik kemudian yang kedua man orang yang terdapat dalil yang menunjukkan kalau dia adalah fasik dan kafir, maka memberikan vonis pada orang tersebut dengan vonis kafir dan fasik adalah satu hal yang boleh dan tidaklah terlarang. Tidakkah engkau lihat dalam sebagian dalil dikatakan walaisa kadzalik pada yang dituduh tidak seperti itu. Maka mukhalafahnya Inkalah nak jika yang betul seperti itu Maka dia berhak atas Fonis kufur Atau fasid Bima janat dengan kejahatan dirinya Lebih maktasabah Dan dengan apa yang dia lakukan Maka di sini Pensarah Mengambil uh, eh, eh, Mahfum mukhalafah untuk hadis man apa jalan berikut, kufri aw qala atwallah wa laysa kadzalik ilahara alaihi dengan alasan walai sekadalik maka jika memang benar-benar kafir dan fasik ya maka boleh saja uh, penjelasan yang lebih baik dalam masalah ini adalah penjelasan Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bari beliau mengatakan eh, hadis ini mencela orang yang memfonis kafir orang yang tidak kafir. Nah, apakah bisa di, diambil mafhumnya kata Ibnu Hajar perlu dirinci. Perlu dirinci. Maka Ibn Hajar mengatakan di Fathul Bari jilid 10 sini ya, katanya eh, ada di jilid ke-10 di Fathul Bari wal layan zamil kaumhi la yasir bidzalika fasiqan wala kafiran alla yakuna asiman fi surati qawlihi lahu anta fasiqun tuduhan kepada seorang yang tuduhan tersebut tidaklah bukanlah tuduhan, uh, eh, bukanlah tuduhan yang dusta dengan mengatakan engkau orang yang fasik itu terkadang pelakunya berdus, berdosa sehingga yang benar bal di surati tafsir yang benar hukum hal ini perlu dirinci hukum menuduh memfonis seorang dengan fonis kafir atau fonis fasik dan itu memang benar dia itu kafir dan fasik nah, kata beliau perlu dirinci yang pertama jika maksud dari kata-kata tersebut adalah memberikan nasihat kepada pelaku atau tahdir jangan dekat-dekat dia dia fasik maka hukumnya boleh. Kemudian yang kedua jika maksudnya mengatakan hefasib adalah takyir mencela dan mempopulerkan kefasikannya status sebagai orang yang fasik dan semata-mata usil ingin mengganggunya menyakitinya maka tidaklah diperbolehkan. benar. Ya memang orang tersebut adalah orang yang benar-benar fasik. Maka kata uh, Ibnu Hajar perlu dirinci. Ya tujuannya nasihat atau tahdir agar orang tidak bergaul dengan orang fasik. Kita katakan dia orang fasik. Jangan bergaul dengannya, karena masalah. Kalau cuma mencela dia, mengganggunya, menyakitinya menyakiti si fasik dengan mengatakan hei fasik kata Ibn tak boleh coba ya. orang fasik yang benar-benar fasik kemudian kita semata-mata ingin menyakitinya dengan mengatakan hei fasik itu tidak boleh Kemudian Muzak rahimallahu taala wa ala hata maka berdasarkan hal ini bahayanya vonis kafir dan fasik demikian juga bid'ah maka wajib sebelum memvonis seorang muslim atau seorang yang awalnya muslim dengan kekafiran atau kefasikan ayam do yang lain adalah kita menimbang dua hal apakah ada dalil Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahasa perkataan atau satu perbuatan itu mau menyebabkan kekafiran atau kefasikan ataukah tidak. Kemudian yang kedua, ketepatan, kebersesuaian fonis tersebut dengan al-fa'il al-mu'ayyan. Dengan persoalan tertentu yang mengucapkan atau yang melakukannya. Artinya lengkap sudah semua syarat-syarat fanis kafir dan fasik untuk person tertentu tadi dan tidak ada padanya faktor penghalang. Mas Agus. Kalau Ta'ala wabarakatuh. Ta'ala Ta'ala Ta'ala Ta'ala Ta'ala Ta'ala جليلة وأسلف من أصول من أصول الحكم على المخالفين عظيم بل هو أصل من أصول الدين وإيذاقه ذلك فيما يأتي أولا النظر إلى مخالفته ماذا تستوجب من حكمه هل تستوجب الكفر هل يصلح أن يحكم عليها بالكفر أو أو الفسق أو الفئة أو مجرد خطيئة فلا يتجاوز فيها دلالة الشرع وإذا نظرنا وجدنا أن الشرع حكم على بعض بعض المخالفة مخالفات بالكفر كالذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله وهذه محكوم عليها شرعا بأنها كفر لأن أدلة أدلة الشرع قامت عليها بذلك كما أن الشرع حكم على مخالفات أخرى على مخالفات أخرى الفسق ولم يحكم عليها بالكفر مثل شرب المسكر والزنا والشرقة فهذه مفسقات بدلالة الشرع وليست مكفرات بإجماع من يعتد من يعتد من يعتد بقوله إلا إذا إذا استحلها فاعلها فمن استحلها كفر كفر فمن استحلها كفر فمن حكم على مثل مثل الطائفة الأولى من الأمثلة بأنها مجرد معاش مفسقات جار في الحكم وافترى على الشرع ومن حكم على مثل الطائفة الثانية بأنها مكفرات بدون قيد الاستحلال فقد خرج عن الصواب وكذب على الشرع فإذا دلالة الشرع هو الأمر الأول دلالة الشرع على المخالفة كيف كانت Nah, inilah kaidah syariat yang agung. Ini adalah diantara landasan penting dalam menilai al-mukhalifin orang-orang yang kita kita anggap menyimpang. Ini adalah kaidah azim yang agung. Bahkan dia adalah salah satu pokok agama Penjelasannya adalah sebagai berikut Ketika sebelum orang itu memfonis Memberikan fonis kekafiran dan kefasikan Maka yang pertama adalah Dia melihat kesalahan Melihat status kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut Mada tastaujibu min hukmi Hukum apa ya Dampak hukum apa yang di yang uh, yang diharuskan dari perbuatan ini apakah itu mewajibkan mengharuskan kekafiran apakah perbuatan tersebut layak untuk diponis sebagai perbuatan kekafiran kefasikan bid'ah itu diponis sebagai perbuatan hizbiyah atau semata-mata salah oleh pejabat maka kita tidak boleh melewati apa yang dikatakan oleh dalil syariat. Jika dalil syariat mengatakan ini salah, maka kita katakan salah. Jika dalil syariat mengatakan ini adalah bid'ah, kita katakan bid'ah. Jika dalil syariat mengatakan ini membatalkan iman, mungkin ini membatalkan iman. Bid'ah tidak boleh kita jadikan sebagai pembatal iman salah tidak boleh kita katakan ini bid'ah. dan agar dan jika kita merenung maka kita jumpai bahasa syariat mengfonis sebagian perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang menyimpang difonis dengan fonis kafir semacam menyembelih untuk selain Allah, mengadang untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Fahadi mahkumun alaiha maka perbuatan-perbuatan ini difonis oleh syariat sebagai kekafiran karena dalil-dalil syariat menunjukkan hal itu. Sebagaimana syariat memfonis sebagian penyimpangan, sebagian kesalahan dengan fonis fasik dan tidak memfonisnya dengan fonis kafir semacam minum khamar, zina, mencuri, maka itulah perbuatan-perbuatan yang menyebabkan fasik berdasarkan dalil syariat dan bukan perbuatan-perbuatan yang mengkafirkan dan ini adalah kesepakatan orang yang teranggap ucapannya itu ahli sunnah nah, perbuatan tadi minum khamar dan sebagainya dinilai sebagai pembatal iman ya, menurut khawarij maka disini dikatakan ijma orang yang teranggap perkataannya yaitu ahlu sunnah. Kecuali jika pelaku minum khamar dan seterusnya tadi mau meyakini halalnya minum khamar. Maka siapa yang meyakini halalnya minum khamar, zina dan mencuri, maka dia kafir. Maka mukhalafah di sini kita sampaikan ada dua macam Ya, ada mukhalafat yang statusnya kekafiran, ada mukhalafat ya, statusnya adalah kefasikan. Dan perhatikan dua mukhalafat ini dua-duanya bisa menyebabkan kekafiran namun untuk mukhalafat jenis yang kedua dia tidak kekafiran dengan syarat meyakininya sebagai satu hal yang halal. Adapun mukhalafat jenis yang pertama tidak disyaratkan meyakini halalnya menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Tidak, tidak perlu. Maka tidak ada persyaratan berdoa kepada selain Allah itu adalah membatalkan iman manakala pelakunya meyakini bolehnya berdoa kepada selain Allah. Ini tidak sah. Dengan bahasa yang lain yang namanya mukhalafat atau maasi, maksiat, maka maksiat itu ada maksiat syirkiah dan ada maksiat ghair syirkiah kalau maksiat itu adalah maksiat syirkiyat, maka dia pembatal iman tanpa syarat istihlal. Maka menginjak-injak mushaf, mengincing mushaf, membuang mushaf ke sampah, maka dia pembatal iman tanpa tanpa disyaratkan kalau orang yang melakukannya itu meyakini bolehnya perbuatan semacam itu. Orang yang mencaci maki Allah dan Rasulnya, mencaci maki Islam, membunuh Nabi, itu pembatal iman dan tidak disyaratkan dia meyakini bolehnya membunuh Nabi. Kan ini apa? Ma maasi syirkiat. Kemudian yang kedua adalah maasi ghair syirkiat, ghair mukafirat. Maka maksiat semacam ini dia adalah pembatal iman dengan syarat istihlal. Meyakini halalnya. Faman hakam ala muslim ta'ifatul ula minal amsila maka siapa yang memfonis dan menilai perbuatan kelompok eh, perbuatan macam pertama jenis pertama yang tadi telah dicontohkan yaitu perbuatan perbuatan syirkiyah dia nilai itu cuma semata-mata maksiat yang memfasikan maka dia jar fil hukmi ai maka dia adalah orang yang menilai secara zalim waftar ala syar'i dan membuat kebohongan atas syariat dan siapa yang menilai untuk perbuatan jenis yang kedua minum khamar zina dan yang lain dia nilai sebagai pembatal iman tanpa persyaratan meyakini halal maka dia keluar dari hal yang benar dan berdusta atas syariat maka ilan jika demikian maka dalil syariat itu adalah poin yang paling pokok dalam syariat itu dalil syariat atas satu penyimpangan apakah itu adalah kekafiran nanu nah hatamna bi muqtadi bi muqtada syar'i ala amalin bi annaha kufrun wa ukhra bi annaha isqun mufasiqatun wa su'alu hahuna hadzal murtaka murtakabun al murtakibul muayyanu al murtakibul muayyanu mata yukamu alaihi bima yusibu kembali wa sata yang tabihu alaihi al hukmu bi annahu kafirun aw fasiqun ada tastada'yu mina amraini al amrul awalu dalalatu syar'i kama taqaddama fasani indibakul wasfi alaihi wa kaifa yatahaqqaqu lana indibakul wasfi ala anna dzalikal muayyanu fulan fulan aw alan fulan aw alan kafirun aw fasiqun wal jawabu ijtima'i syuruti wa bantifa'il mawani'u mawani'i mawani'i fa idza istama'at fi haqqihi asyurutu ani dzalikal muayyanul murtakibul muhal ani dzalikal muayyanal murtakiba ani dzalikal muayyana Al-Tafat bilakil mawani'u Fa innahu yukalu alaihi bima tujibu mukhalifatuhu Mukhalafatuhu Mukhalafatuhu Mukhalafatuhu Fala karamata ain ain Mama mama ajmala maqalahu nu Sa'id Sa'di rahimahu ta'ala fi madhumatil qawaidil fiqhiyati wala yatimul hukmu hatta tajtami'u hatta tajtami'a hatta tajtami'a kullu syuruti wal mawani'i tahtafi'u Kemudian yang kedua adalah kita an ila mentelaah kondisi al-mukhalif, orang yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Mata yukam alihi Kapankah setelah tadi kita membahas Pelanggarannya Status atau jenis pelanggaran Ketika ada melakukan pelanggaran Pertama kali kita lihat jenis pelanggaran Jenis pelanggaran itu apa? Salah maksiat, bid'ah, syirik. Jangan dicampur-campur. Kemudian yang kedua adalah kita melihat pelaku pelanggaran. Kepada pelaku pelanggaran itu difonis dengan fonis yang merupakan konsekuensi dari pelanggarannya? Uh, atau dengan bahasa lain supaya itu kesesuaian hukum hukum perbuatan dia kefasikan dan kapan orangnya jadi fasik hukum per, hukum pelanggaran status pelanggarannya adalah kekafiran kapan dia kafir hukum pelanggarannya adalah bid'ah kapan jadi tadi nah maka kita memfonis seseorang dengan konsekuensi syariat maka sebagian perbuatan adalah kekafiran, sebagian yang lain kefasikan. Maka kemudian ada pertanyaan di sini, hal murtakib al muayyan, person tertentu yang melakukan hal-hal tadi, kapan kita vonis sebagaimana perbuatannya? Mata yang terhukum kapankah sesuai cocok untuknya fonis dia adalah orang kafir atau fasik? Maka ini mendorong kita, menuntut kita untuk memperhatikan dua hal. Pertama adalah dalil syariat, apakah benar syariat menilai satu perbuatan dosa sebagai maksiat biasa atau maksiat membatal iman. Kemudian yang kedua, tepatnya al-wasfu alaihi huwa. Tepatnya fonis eh, tersebut pada dirinya Tepatnya fonis kafir itu pada dirinya. Cocoknya fonis fasik itu untuknya. Maka dan bagaimana kaya tahap terwujud bagi kita kita bisa memastikan lama kita yatahaqqaq kita bisa memastikan ketepatan fonis terhadap person tertentu fulan atau ala sebagai orang yang kafir atau kafas maka jawabannya manakala syarat-syaratnya terkumpul dan faktor penghalang tidak ada maka jika terkumpul pada diri person tertentu berbagai syarat yang aku maksudkan dengannya adalah person tertentu yang melakukan pelanggaran terkumpul padanya semua syarat dan hilang darinya semua faktor penghalang maka kita vonis dia dengan sebagaimana perbuatannya dan tidak ada kemuliaan untuk tetapi ini apa yang dikatakan oleh Syed Musadi dalam mandumah Kawaid fiqhiyah Satu hukum dan penilaian tidaklah yatimu Yatimu di sini maknanya yasihu Maka satu hukum itu tidaklah sah Tidak sempurna di sini artinya tidak sah Hatta tersebut sehingga terkumpullah semua syarat wal mawani dan faktor penghalang tahta fi'u hilang Namun di catatan lagi diberikan referensi yang tidak nyambung. Sesaat itu kan punya mandumah waid fakiyah. Ini karya beliau khusus yang ini berbeda dengan Qawaid wal Usul al-Jami'ah. Ini buku beliau yang lain. Kalau Mandumah Qawaid Fiqhiyah itu isinya isinya syair. Kalau buku Qawaid wal Usul Jami'ah itu isinya prosa. Ya meskipun di Wa'id wal Usul Jami'ah ini ada juga pembahasan tentang kaidah ini. Istimewa usul dan tifaul mawani itu dibahas di sini, di sini katakan di kaidah yang ke-8. Namun hmm, kalau ini dijadikan untuk uh, catatan kaki untuk perkataan sesak di dimang-dimang jadinya agak kan harusnya ini buku Mandumah Qaid Fiqhiyah halaman setia, Bukan malah Qaid Usul Al-Jamiah. Jadi, namun Allah alam catatan kaki ini berasal dari siapa? Namun yang jelas catatan kaki di sini unik dan bermasalah. Kemudian eh, setelah membahas bahasanya maka dengan bahasa lain berkaitan dengan masalah kekafiran, maka ada fonis kekafiran itu untuk perbuatan dan ucapan dan ada fonis untuk orang dan persoalan. Nah, kalau fonis kafir untuk perbuatan dan ucapan yang penting adalah ada dari syariat yang paling bisa dipertanggungjawabkan kalau itu kekafiran dan kefasikan. Kemudian nomor kalau jika dibawa kepada untuk paksa, maka harus ya, di samping perbuatan memang benar-benar perbuatan yang membatalkan ke keimanan namun ada harus terpenuhi syarat dan hilangnya faktor-faktor penghalang pada ini itu syarat takfir syarat penis kafir itu terpenuhi lengkap semua, sedangkan faktor penghalangnya tidak ada. Nah, setelah membahas tentang masalah harus lengkap saat takfir, maka di dan saya membahas apa saja syarat takfir, surut takfir. Kalau eh, uh, mu'alif rahim musallif taala Wamin ahami surut syarat yang paling penting atau termasuk yang paling penting pelakunya itu adalah mengetahui bimukwalafati dengan pelanggarannya di mana pelanggarannya tersebut Allah mewajibkan dia untuk menjadi kafir atau fasik. Rasul setelah tabayyan lahul huda jelas baginya hidayah jelas baginya hidayah itu sama dengan ilmun mimba mimba cuma tabayyana lahul huda ay mimba di ilmin ya, tapi saya mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman kami palingkan mana dia berpaling dan kemasukan jalan dia ke dalam neraka itu ada sejelek tempat kembali. Dalam ayat, dalam ayat yang lain surat taubah dan tidaklah Allah menyesatkan sekelompok orang setelah Allah memberikan hidayah pada mereka hatta yubayyana lahum ma yattaqun sampai Allah jelaskan kepada mereka hal-hal apa yang harus mereka waspadai. Setelah Allah jelaskan mereka tahu kok melakukannya. Nah, jadi mereka sesat. Sehingga Allah maha mengetahui segala sesuatu. Sesungguhnya milik Allah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan. Wa malakum min dunillahi wali wala nasir, kamu tidaklah memiliki eh, orang yang tidak tidaklah penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan la kafar tidaklah difonis kafir jahidul faraid orang yang menolak wajibnya berbagai hukum yang hukumnya wajib jika dia baru saja masuk Islam sampai dijelaskan kepadanya. Maka ketika orang itu baru masuk Islam, dia mengingkari wajibnya zakat, maka tidak perlu langsung ada panis mutah untuk orang tersebut namun sampai dijelaskan terlebih dahulu Karena orang yang masuk Islam mungkin saja tidak tahu atau Islam Biasanya semacam ini hukumnya wajib Semacam ini hukumnya wajib Semacam ini hukumnya haram Bibit iya. Wa akulu iklam ayuhal muslimul hazimu Fi amrihin nasihi Nasihu Fi amrihin nasihu fi nafsihi wa annal hukma bitakfiri au tafsiqi lahu syurutun wa qad taqaddama qabla annahu lahyu qablu qablu annahu la yukamu ala ahadin minal muslimina bi kufrin aw fiskin hatta tastami'a bi haqqihil syuruti bi haqqihi bi haqqi syurutu wa tan wa tan tafal mawani'a mawani'a al al mawani'u wa nahnu dakiruna laka ba'du syuruki ba'du syuruti wa fin tafaiha hakikatan huwa mawani'un faminas syuruti al wajib al wajibi tufiruha tawaffuruha tawaf tawaffaru tawaffaruha tawaffuruha tawaffuruha hatta yuhkama ala murtakibil mukafiri bil kufri wa ala murtakibil mufasiki bil fisqi awalan at-taklifu wa taklifu syamilun lil bulugin lil bulugi wal akli wa alaihi fa innahu la yukamu ala sogirin wala majnunin bi kufrin aw fisqin taniyan al ilmu bima tujibuhu mukhalafatuhu wa min adillati wa min adillati dzalika qauluhu ta'ala nah ketahuilah oleh muslim seorang yang kokoh dalam keislamannya seorang yang memberikan kebaikan untuk dirinya dan untuk orang lain bahasanya fonis kafir ataukah fasik itu punya syarat Wakata padam dan telah lewat ke bulu sebelumnya Biasanya tidaklah ada fonis untuk seorang pun kaum muslimin Dengan fonis kekafiran atau kefasikan Sampai terkumpul badannya Syarat dan hilang darinya berbagai faktor penghalang Dan kami sebutkan kepada Anda beberapa syarat tersebut. Dan hilangnya syarat pada hakikatnya itulah faktor penghalang. Maka syarat e, syarat kafir tahu maka tidak tahu adalah faktor penghalang fondis kafir. Maka di antara syarat yang wajib untuk dipenuhi sehingga yukam difonislah pelaku perbuatan yang mengkafirkan dengan fonis kafir dan pelaku perbuatan yang memfasikkan dengan fonis fasik yang pertama dia adalah mukallaf yang namanya taklif itu mencakup dua hal balik dan berakal alias tidak gila maka tidak ada fonis kafir untuk anak kecil anak kecil ya mencaci maki Allah tidak kita katakan anak kecil ini kafir tidak pernah ada penis kafir atau kafasik untuk orang gila. Yang kedua, mengetahui konsekuensi dari penyimpangannya. Kalau dia melakukan perbuatan semacam dia bisa kafir. Dia tahu. Di antara dalilnya adalah firman Allah Taala yang tadi kita baca sisi dalil sisi pendalilannya adalah mimpa dima tabayyana lahul huda setelah jelas baginya kebenaran artinya setelah dia mengetahui il, punya ilmu tentang kebenaran Falhaku maka Allah Jalla tanahu Tawa ada mengancam orang yang menantang Allah dan Rasulnya dan mengikuti bukan, bukan jalan orang-orang yang beriman dengan dua hukuman Allah palingkan kemana dia mau berpaling Artinya Allah tidak memberikan taufik kepadanya Allah membiarkannya dan yang kedua Allah akan masukkan dalam neraka dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Akan tetapi ancaman kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu laisa ala sabil itlaq dalam mutlak namun dengan satu syarat eh, dengan satu syarat di sini disebutkan yaitu tabayyunil huda jelasnya petunjuk Maka berarti kalau orang itu tidak tahu, maka tidak ada kondisi kafir. Ini diambil dari mana? Dari mafhum mukhalafah. Wa mafhum dzalika mafhumnya Seandainya orang itu melakukan pelanggaran menentang Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti e, jalan orang-orang yang beriman, namun dia duna karena atau tanpa mengetahui yang benar dalam masalah itu, maka dua hukuman di atas, ayuwalih matawala dan nuslihi jana dua hukuman di atas tidaklah tepat untuknya oleh karena itu sebagian ulama mengatakan tidaklah difonis kafir orang yang mentang dan mengingkari berbagai hukum yang wajib jika keislamannya itu baru atau dia tumbuh besar di pelosok yang jauh dari ilmu yang menyebabkan dia tahu. Namun di sini kita lihat perbedaan ungkapan Syekh Uthamin dan Syekh Ubaid kalau saya Ubaid mengatakan qala ba'du ahli ilmi kalau Syekh Uthamin mengatakan qala ahli ilmi perkataan qala ba'du ahli ilmi ini mengisyaratkan khilaf ya kan kalau qala ba'du ahli ilmi maka ini mengisyaratkan khilaf Sedangkan kola ahlul ilmi Perkataan kola ahlul ilmi Kola ulama Itu tidak bermakna ijma Perlu diketahui Maka jika seorang penulis itu mengatakan Para ulama mengatakan Kola ulama Ya maka asal ada tiga ulama yang mengatakan demikian sah mengatakan kola ulama Kala ahli ilmi Maka kala ahli ilmi itu tidak mengisyaratkan ijma Maka kata sebe Perkataan Syaikhul Jamin Kala ahli ilmi tadi yang dimaksudkan adalah Ba'du ahli ilmi Maka perkataan Kala ba'du ahlul ilmi itu mengisyaratkan Ada khilaf dalam masalah tapi saya tidak tahu lebih detail. Ini eh, khilaf antara siapa dengan siapa. Allah a'lam. Wa aku dan aku katakan maafkan betapa banyaknya orang yang tumbuh besar eh, di, uh, baik akhir Islam di tengah-tengah masyarakat Islam namun tumbuh besar dalam khurafat, mitos-mitos, tasawuf, mengagungkan kubur. Mereka waris kebiasaannya dari nenek moyang mereka, bapak dan uh, eh, kakek-kakek mereka dan para ulama sesat. Maka orang tumbuh besar dalam kondisi semacam ini menyangka bahasa itu adalah bagian dari agama Allah. Dan betapa banyaknya orang-orang yang masuk Islam di Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia masuk Islam di tangan dai-dai kesesatan saat ingin mengajari umatnya untuk mengagungkan kubur, tawaf memenuhi kubur, mengagungkan wali, istighosah bihim, minta-minta kepada Allah. Mereka tidak menyangka agama yang benar selain apa yang telah mereka belajar. Para Buddha membayar hak sehingga harus ada penjelasan tentang kebenaran kepada mereka sehingga telah tegak padanya hujah Kemudian syarat yang ketiga adalah tadakur ingat Ayat latifah maka tidaklah dia melakukan penyimpangan dan tanggal tersebut dalam keadaan ingat bukan dalam keadaan lupa atau salah tidak sengaja. Kemudian yang keempat adalah sengaja. sengaja di sini kebalikan dari tidak sengaja. Kebalikan dari mukhti. Ayat ta'amada hadhil mukhalafata dia sengaja melakukan penyimpangan kekafiran tadi. isra karena dia ngotot ingin melakukannya, inada dan keras kepala ngotot mau melakukannya. Maka syarat anda adalah sengaja melakukan kekafiran Sengaja melakukan syirkiah Bukan bersengaja untuk kafir kan bedanya Bedakan antara bersengaja melakukan perbuatan kekafiran Itu yang jadi syarat Bukan bersengaja untuk kafir Karena iblis sekalipun tidak bersengaja untuk kafir Saya ingin kafir Iblis itu tidak demikian maka tidak ada di, tidaklah disyaratkan keinginan untuk kafir berkeinginan untuk kafir namun yang jadi syarat kafir adalah berkeinginan melakukan perbuatan kekafiran ini ada perbuatan kekafiran sujud kepada berhala nah, dia bersengaja untuk melakukannya Nah dia tidak tidak disyaratkan saya ingin jadi kafir dengan sujud kepada Tuhan. Tidak disyaratkan. Dan syarat yang kelima adalah al-ikhtiyar wahyu. Asyartu al-promisu al ikhtiaru yang Yaf'ala dalika muhtaran. Wahada syartu yukhrijul ikraha. Yukhrijul ikraha. Ikraha yukhriju ikraha kama fi ayatin nahli allati istad istadalla biha al-musannif rahimahullahu kama sayati illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman faman fa'ala al-ma'siyatu al-ma'siyata al-kufr al-ma'siyata faman fa'ala al-ma'siyata al-kufriyata kufriyatan kanat kufriyatan kanat au fiskiyatan fiskiyatan au binyatan biikrahin la yumkinu at-takhlisu takhallusu takhallusu minhu fa innahu la yakuma yuhkamu alaihi fa innahu la yuhkamu alaihi bi muqtada hadhihi mukhallafati bal huwa ma'durun wallahu a'lam nah syarat yang kelima adalah ikhtiar tidak dipaksa nah, maka seorang itu kafir manakala melakukan kekafiran dalam keadaan tidak dipaksa maka syarat ini mengeluarkan al pemaksa. Maka orang yang dipaksa tidak kafir meskipun dia melakukan kekafiran. Sebenarnya di ayat Nahal yang dijadikan dalil oleh penulis sebagaimana nanti akan kita baca Allah katakan kecuali orang yang dipaksa dan hatinya mantap dengan iman maka siapa melakukan kemaksiatan yaitu pelanggaran boleh jadi berbentuk kekafiran, kefasikan, atau bid'ah karena dipaksa. Yang dia tidak mungkin membebaskan dirinya dari paksaan. Kecuali dengan melakukan hal yang dipaksakan, maka dia tidaklah difonis bimuqtada hadin mukhalafah sebagaimana e, pelanggaran tersebut namun dia dimaafkan dimaklumi wallahu a'lam iman Ya, ya Allah yakhliba ala aqlihi Allah yakhliba ala aqlihi qawlihi Fasudati farhin aw husnin Wa hadithu ladhi fi sahihi muslimin Dalilun sarihun wadihun Fa inna sahibah rahilati Qala kalimat kufrin Bittifakil muslimina Qala min sidatil Min sidatil farhihi Allahumma anta abdi wa anta rabbuka Wa la yashukku فهذا في أن هذه الكلمة كلمة كفر وهي مخرجة عن الملة لكن هل كفر هل قائلها الجواب لا لأنه قال ما قال بغير إرادة منه, منه أما لو قالها مريدا لها ذاكرا عامدا فإنه يرتد بعد Nah, syarat yang keenam tidak ada yang menindih akalnya satupun yang menindih. yang terpindah sehingga apa yang dia ucapkan dan apa yang dilakukan tidak terkontrol. Semacam karena saking gembiranya, saking sedihnya, maka kemudian terucap kata-kata kekafiran tanpa terkontrol, tanpa dia bisa mengontrol, tanpa dia sadar, uh, ngomong apa saya tadi? Nah, seandainya kemudian direkam kemudian disetel ulang metode ini setelah dia kondisinya normal dia kaget loh masa sih saya ngomong kayak gini berarti yaglib al aklihi ghalib dan nanti saya ada dalam Sahih Muslim dalil yang tegas dan jelas menunjukkan hal ini karena pemilik unta yang untanya tersebut hilang dan ditemukan mengucapkan kata-kata kekafiran dan sepakat kaum muslimin Fajr mengatakan karena saking gembiranya Ya Allah siapa adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu Tidak ada satu pun orang yang ragu bahasanya kata-kata semacam ini adalah kata-kata kekafiran Wa yamuk mukhrij dan dari yang mengeluarkan menginginkan Zakirah dalam keadaan ingat Biasanya adalah satu hal yang bermasalah dan sengaja Itu sengaja melakukannya Karena tuntutan senario Karena dibikin film Dia jadi setan Jadi iblis Dia mengucapkan ucapan kekafiran itu membaca iman Kata dia bersengaja Fa'inna yartaddu tuhbata islamihi Maka orang tersebut muta setelah dulunya berislam Perdana Qala ta'ala Ma eh, Ma ولذلك سورة سورة Suara واحد منها أن يكره على ذلك آه، ما يفعله آه، Lidah ikrahi لداعي الإكراه لإثم La itmi'nanan bihi لا اطمئنان به فلا يكفر حينئذ لقوله تعالى فلا يكفر حينئذ فلا يكفر إذن لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ما شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ثانيا ومنها أن يغلق عليه آه، فكره فكره فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح فرح لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك ودليله ما ثبت في صحيح مسلم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 في ظلها قد أيس Ayisa قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ في Khitamiha ثم قال آه، من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ akhta'a akhta'a min farabi Nah, di antara faktor penghalang ayaqa akan terjadi akan terjatuh pada seseorang fonis kekafiran ataukah kefasikan faktor penghalangnya adalah manakala dia tidak berkeinginan untuk melakukannya ingat berkeinginan melakukannya bukan berkeinginan untuk kafir nah tidak keinginan untuk melakukan kekafiran itu punya beberapa bentuk. Pertama, yukoh ala dalika dipaksa untuk melakukan kekafiran maka dia melakukan perbuatan kekafiran tersebut tidak ikrah karena faktor pendorong dipaksa bukan karena mantap dengan e, kekafiran Kalau ya, itu maka pada saat itu dia tidak kafir karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, maka untungnya fa'ali ghadabun minallahi wa lahum adzabun adzim. Maka siapa yang kafir kepada Allah setelah beriman maka untuknya murka dari Allah dan siksa yang besar. Illa man ukriha kecuali orang yang dipaksa dan hatinya mantap dengan iman. Walakin man sarah bil kufur sadran, Tetapi siapa yang dadanya lapang dengan kekafiran Maka dialah yang Allah katakan kafara billahi ba'da imani. Maka di sini uh, saat supaya orang itu melakukan kekafiran namun dia tidak kafir ada dua orang yang dipaksa hatinya mantap dengan iman. Ini harus ada dua-duanya. Kalau seorang itu dipaksa melakukan kekafiran, kemudian dia melakukan kekafiran dan di dalam hatinya terdapat mantap dengan kekafiran. Wah, mantap juga ya, betul juga. Pas dia melakukan hal tersebut, maka batal imannya. Kebatal iman. Iman tidak batal dalam kondisi ini dengan dua syarat. Fisiknya dipaksa. Hatinya isinya mantap dengan iman. Bukan mantap dengan kekafiran. Maka jika orang melakukan kekafiran tanpa dipaksa, maka ini membatalkan iman. Atau orang melakukan kekafiran dengan dipaksa namun hatinya mantap dengan kekafiran juga membatalkan iman. Dan yang namanya ikrah beda dengan khauf. Oleh karena itu orang yang melakukan kekafiran karena khawatir orang melakukan kekafiran karena khawatir, karena takut hilangnya dunia, takut gangguan, yang takut itu sudah terjadi belum? Belum. Cuma khawatir takut, maka batal imannya. Karena kekafiran, kemusyrikan bikin sesat di karena khawatir dikucilkan masyarakat, khawatir diganggu. Kalau enggak, masa mengkebatan iman, mengkebatan iman. Karena yang Allah sampaikan adalah ikhlas bila menukriha. Kalau secara takut, Dan kemudian Allah katakan bahasanya saat orang itu murtad kafir kepada Allah setelah pun beriman manakala dia dada lapangnya menerima kekafiran. Apa yang dimaksud dengan lapang dadanya menerima kekafiran? Apa tafsirnya? Di sini ada tafsir ahlu sunnah dan ada tafsir eh, murjiah. Tafsir Sunnah untuk makna syarat murtad adalah lapang dadanya dengan kekafiran. Yang dimaksud lapang dadanya dengan kekafiran adalah bersengaja dan berkeinginan melakukan kekafiran, perbuatan kekafiran. Sehingga ya, siapa saja yang bersengaja melakukan perbuatan kekafiran, mengucapkan ucapan kekafiran dengan sengaja dia mengatakan Yesus Tuhan saya. Maka dia adalah orang yang tergolong dadanya lapang menerima kekafiran. Kemudian tafsiran Murji'ah mengatakan yang dimaksud dada itu lapang dengan kekafiran adalah berkeinginan untuk kafir. Jadi ada tafsiran yang keliru ketika kita sampaikan ini disarah Ini disarah Seorang terjebak kafir adalah Berkeinginan melakukan Perbuatan kekafiran Dan tidak disyaratkan Berkeinginan Menjadi kafir dan kita katakan iblis sekalipun tidak berkeinginan untuk dicekat. Kemudian yang kedua tertutup pikirannya sehingga dia tidak tahu apa yang dia katakan karena saking gembira, saking takut atau saking sedih dan semacam itu. Dalilnya adalah hadis yang ada dalam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah lebih gembira daripada tobat seorang hamba ketika dia bertobat kepadanya. Di sih salah satu sifat Allah adalah farah gembira. Daripada salah satu dari kalian yang naik onta di tanah yang gersang, semisal padang pasir, maka lepaslah unta tersebut padahal di atas unta itulah bekalnya berupa makanan dan minuman lalu dia cari-cari akhirnya dia putus asa untuk mendapatkan untanya akhirnya dia mendatangi satu pohon kemudian dia berbaring di bawah naungannya menunggu mati mati tak di tempat yang agak enak di sini nah, pohon yang ada naungannya ada yuk. Kot Aisyah dia telah putus asa untuk mendapatkan untanya maka pada saat dia demikian tidak tiba-tiba dia unta tersebut kok imah berdiri di dekatnya, maka dia memegang tali kendali unta tersebut, kemudian dia berkata dengan sangat gembira, karena sangat gembira, ya Allah, engkau hamba, hambaku dan akulah Tuhan. Kata Nabi, akhta'a min farah, salah ngomong karena saking gembiranya. Penjelasannya, wahada jawaban itu adalah penjelasannya di dua saat yang sebelumnya, saat syarat yang keenam. Kemudian ada beberapa nukilan yang dibawakan oleh Syaikhul Utsaimin. Pertama adalah nukilan perkataan Syaikhul Utsaimin diberikan dari jilid 12 atau Beliau mengatakan ada pun vonis kafir, fasok maka yang benar siapa saja yang beristihad dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia bermaksud mencari kebenaran, Pak Allah dia tidak mendapatkan kebenaran, dia malah melakukan kekafiran atau mengucapkan ucapan kekafiran, maka dia tidak kafir. Baik bahkan diampunilah kesalahan titik di sini ya. Waman tabayyana lahu dan siapa yang telah jelas bagian, baginya ajaran Rasul, artinya Pak tahu ajaran Rasul, lalu dia menantang Rasul, setelah jelas baginya petunjuk, dia mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman, nah inilah yang kafir. Maka kafir karena melakukan kekafiran dalam kondisi tahu mimba matabaina lahul huda maka inilah orang yang melakukan kekafiran dan dia kafir Waman tabi'a awal dan siapa yang mengikuti hawa nafsunya dan dia kurang maksimal dalam mencari kebenaran kemudian dia berani ngomong tanpa dasar maka orangnya adalah asin mudnibin maka dia hukumnya di dunia adalah pelaku maksiat, pendosa. Hukumnya di akhirat qad yakunu fasiqan. Boleh jadi dia fasik. Jika memang ini karena keteledoran dia dalam tidak maksimal dalam belajar mencari kebenaran pada dia bisa dan boleh jadi Allah maafkan di akhirat boleh jadi Allah maafkan Pokoknya perlu lalu hasanah. Kenapa Allah maafkan? Karena dia punya kebaikan yang demikian besar yang menyebabkan kebaikan ini lebih berat daripada kejahatannya. Maka di sini kita lihat al khata fil isbihah min mawani takfir. Kesalahan, salah dalam beristihad dia seorang budak untuk beristihad, dia melakukan istihad, istihadnya salah, hasil istihad yang salah tersebut dia mengucapkan ucapan kekafiran dan melakukan perbuatan kekafiran. Maka istihad yang salah itu faktor penghalang yang menghalangi seseorang untuk tidak menghalangi seseorang dari vonis kafir sehingga dia tidak difonis kafir. Nah, salah dalam beristihad itu disebut juga dengan sebutan takwil. Maka orang yang melakukan kekafiran muta'awilan Maka siapa yang melakukan kekafiran muta'awilan karena salah beristihad Maka dia ma'fu Penjelasannya aku katakan dalam penjelasan sebetulnya ini ada beberapa poin penting. Poin pertama, siapa yang berusaha mencari kebenaran, kemudian akhtoa tidak mendapatkannya, maka maka dia diampuni kesalahannya. Padahal kesalahannya apa? Perbuatan kekafiran. Dan dia malah dapat ganjaran untuk istihadnya. Dan Allah Subhanahu wa taala bahasanya Allah tidak akan memberikan hukuman perbuatan yang dilakukan tidak sengaja dan perbuatan yang dilakukan karena lupa. Termasuk tidak sengaja adalah orang yang jahil. Orang yang tidak tahu itu melakukan sesuatu tidak sengaja. Dia tidak tahu. Karena yang namanya sengaja, sengaja itu adalah derivat dari ilmu. Sengaja itu derivat dari ilmu. Orang itu bisa bersengaja manakala dia punya ilmu. Kalau dia tidak punya ilmu, tidak tahu, maka statusnya tidak sengaja. Statusnya tidak sengaja. Demikian juga termasuk tidak sengaja tadi beristihak keliru istihad yang keliru. Dia melakukan istihad, istihadnya keliru, hasil istihadnya menyebabkan dia mengucapkan ucapan kekafiran dan melakukan perbuatan kekafiran ini juga tidak sengaja. Dalam sama sudah Abu Abdul Anhu ayat Allah tidaklah membebani satu jiwa kecuali dengan kemampuannya Allah katakan iya saya kabulkan Ketika orang beriman berdoa, Wahai jangan engkau hukum kami jika kami melakukan satu kesalahan karena lupa atau tidak sengaja, Allah katakan iya. Dan kata yang lain, fatfa'atu aku kabulkan. dan dalil makanya dalil bahasanya siapa yang melakukan kesalahan secara umum dan kekafiran secara khusus dia tidak sengaja melakukan atau lupa maka dia tidak dihukum maka termasuk tidak sengaja para melakukan kesalahan karena salah beristihad. Adapun dasar kita katakan dasarnya ada ganjaran untuk orang yang beristihad dan istihadnya salah, dasarnya ada dalil hadis yang sahih. Jika seorang hakim atau seorang ulama beristihad lalu benar istihadnya untuknya dua pahala, jika dia beristihad salah istihadnya untuknya satu pahala. Kemudian yang kedua, orang yang kasar, orang yang taksir, kurang maksimal dalam mencari kebenaran. Lam yastafrid, dia tidak mencurahkan usaha semua daya upayanya fil istihad untuk bersungguh-sungguh bahasa anil hak mencari kebenaran Padahal sebenarnya dia mampu untuk bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Akhirnya karena kurang maksimal dalam mencari kebenaran, dia melakukan kekafiran. Jadi kurang, dia melakukan kekafiran karena kurang sungguh-sungguh dalam mencari kebenaran. Perwanak Simon maka dia berdosa. Artinya apa? Di sampingnya Ustadz itu tetangganya. Dia nggak mau tanya. Dia ngomong. Dia mengomong ucapan kekafiran maka perbuatan kekafiran. Habis itu, saya tidak tahu kalau ini kekafiran. Namun tidak tahunya itu bukan murni tidak tahu. Namun dia tidak tahunya karena taksil dalam telah hak. Taksir kurang maksimal, kurang mengerahkan daya upaya untuk mencari kebenaran. Dia melakukan kekafiran tadi bukan karena murni tidak tahu. Dan kalau yang murni tidak tahu itu contohnya melakukan kekafiran, mengingkari hal-hal yang wajib karena baru masuk Islam, tidak terpelosok jauh dari ilmu, itu murni tidak tahu. Kalau ini bukan murni tidak tahu, namun dia tidak tahu karena kurang maksimal dalam belajar. Karena kurang maksimal dalam belajar dia melakukan ucapan kekafiran, e, melakukan perbuatan kekafiran. Soal ustaz ahli sunnah dari ahli sunnah itu rumahnya sebelah rumahnya. Dia sendiri juga sering ngobrol-ngobrol, ngobrolnya masalah bisnis, masalah ini, nggak tanya-tanya masalah ini, hukum ucapan ini, hukum perbuatan itu. udah dia mengucapkan, udah dia melakukannya. Maka gimana statusnya? Fahadha asimun maka dia adalah statusnya di dunia. Ya, ya statusnya di dunia. Ya. Kosok kalau berhak maka statusnya di dunia adalah dia adalah ahli maksiat dan pendosa. Itu statusnya di dunia. Statusnya di akhirat. Poin yang ketiga, ini harusnya poin kedua sama poin keempat itu jadikan satu. Poin yang ketiga, siapa yang menentang Rasul mustabina dan dalam keadaan dia tahu, sengaja dan tahu dan dia mengetahui bahasanya pelanggaran itu menyebabkan dia mendapatkan ancaman fahadha kafirun maka dia adalah orang yang kafir dengan catatan pelanggarannya adalah kekafiran Adapun jika pelanggaran itu adalah kefasikan maka ini kafir berusaha dengan syarat meyakini halalnya Namun dalam perkataan Syekhul Islam itu tidak perlu eh, disarati mukhalafahnya itu kufriyah. Karena Syekhul Islam telah mengatakan di awal kalimat wa ammat takfir. Sehingga tidaklah mungkin dimaknai Mbak Waman tabayyana lahu ma ja'a fi rasul fasaqa rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa taba'a khayran sabil mu'min kafir ini tidaklah dimaknai kecuali jika dia uh, dia melakukan perbuatan ke kafirah. Kenapa? Karena awal kalimat am takfir. Ini pembahasan tentang takfir. Pembahasan tentang perbuatan itu ucapan kekafiran. Dan poin yang keempat, ini adalah bagian dari poin yang kedua yang saya sampaikan. Wawa bisa tentang orang yang mengikuti hawa nafsu dia tidak meyakini halalnya satu pelanggaran Fadha fasikun maka ini adalah orang yang fasik atau kita katakan dia adalah orang yang pendosa. Ini statusnya di dunia. Ada statusnya di sisi Allah yaitu statusnya di akhirat. Maka boleh jadi statusnya di akhirat adalah fasik, boleh jadi maksiat, wakat pun dan boleh jadi dia punya kebaikan yang menyebabkan lebih berat daripada kejelekannya hada fil akhir ini status hukum di akhirat antara dia dengan Allah nanti ada poin eh, status hukum di dunia karena dia adalah pendosa maka dia dihukum sesuai dengan pada kesalahannya dan dihukum manakala perbuatan dia itu membahayakan orang lain membahayakan agama atau dunia orang lain Mukat eh, eh, kuriohna telah disampaikan di sini yaitu hukuman untuk orang yang bangga yang membahayakan orang lain dan agama atau ilmu mereka ini telah dijelaskan oleh sebelumnya di, kesepuluh ke sepuluh dari macam fatwa cetakan standar tentunya di halaman 373 kalian cek dari mensya'ah maka siapa yang mau lebih detail silahkan membaca di sana maka tadi sudah sampaikan ada tiga poin sebenarnya di sini. Poin pertama adalah orang yang melakukan kekafiran karena salah beristihad. Maka apa? Lam dikafir. Tidak dikafirkan dan tidak kafir Bahkan kesalahannya dimaafkan Kemudian yang kedua Orang yang melakukan kekafiran Setelah tahu ini adalah kekafiran hmm, Maka apa? adalah orang yang kafir Kemudian orang yang ketiga yang dibahas oleh sahabat Islam adalah orang yang memperturutkan keinginan dirinya untuk mengucapkan satu ucapan, untuk melakukan satu perbuatan, dan dia tidak tanyakan dulu kepada orang yang berilmu tentang sunnah, tentang tauhid, dia tidak tanya dulu, namun dia langsung ucapkan, dia langsung lakukan. Padahal hari itu Ustaz Ahlu Sunnah Bahkan dia juga sering ngobrol dengannya Malah ngobrol masalah poligami Malah ngobrol masalah Masalah bisnis Masalah nikah Gak ngobrol masalah ini Kemudian terucap dari ucapan kekafiran Ucapan uh, uh, Perbuatan kekafiran maka dia tidak tahu karena taksir telah hak Bukan tidak tahu karena murni Tidak tahu Maka dia mengucapkan ucapan kekafiran tadi Bila ilmin tanpa ilmu Namun tanpa ilmunya bukan karena murni tidak tahu Namun tanpa ilmunya karena apa? Taksir telah hak Karena kurang mencuahkan kemampuan untuk mencari kebenaran Nah status orang ini di dunia hasil mudnibun Dia orang yang salah Berat dihukum Kata Sehubay Salah Dia berat dihukum Kemudian setelah terjadi akhirat Boleh jadi dia fasik Karena perbuatannya tersebut Atau boleh jadi lalu hasanah dia dimaafkan oleh Allah karena amal-amal yang ternyata lebih berat daripada amal keburukannya. Dan ingat ini semua tiga, tiga orang yang dibahas oleh Sofi Jamni adalah dalam bahasa maka dalam bahasa perbuatan kekafiran. Demikian sallallahu alaihi wa sallam berkah alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu contoh ini perbuatan atau perkataan batal Tamsil Tamsil itu kekafiran Takdil Takdil itu kekafiran Karena takdil itu kan berarti meninggahi Ayat Al-Quran Al-Quran mengatakan Allah punya sifat ini, ini, ini, ini dengan tanda Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, Allah tidak ini Tapi Boleh jadi hasil istihad Semacam Ibn Hazm Dia mengingkari sifat Dia melakukan takdir. Pak ulama mengatakan tidak masalah untuk Ibn Hazm. Kenapa? Mustahil. Empat ulama ya, uh, kita tahu dia orang yang mencari kebenaran dia bukan asari aslinya dia tolibul hak salah dan melakukan takdir maka asli takdir itu kekafiran dan pada dasarnya tamsil itu kekafiran gitu. nah ada ulama al sunnah yang kita yakini beliau dalam masalah ini di mana kita tahu dia adalah seorang yang gigih dengan sunnah kencang bergantung dengan sunnah maka dari itu bukan statusnya tidak Berbicara yang salah melakukan hari. Thank you.